kita lanjutkan pelajaran kita Kitab Tauhid masih pada bab majaa fid dhabhi li ghairillah. Dalil-dalil yang berkenaan dengan penyembih penyembelihan yang diperuntukkan kepada selain Allah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan dua ayat yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasalli li rabbika wanhar." Di mana pada dua ayat ini sebagaimana yang sudah kita jelaskan terkandung isbat penetapan bahwasanya azabah an-nusuk an-nahar atau penyembelihan itu adalah bagian dari ibadah. Karena pada ayat yang pertama Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin penetapan bahwasanya an-nusuk yang maknanya adalah azabah penyembelihan itu adalah lillah untuk Allah Subhanahu wa taala dan ketika digandengkan dengan as-shalah maka ini menunjukkan bahwasanya di situ ada nilai ibadah begitu juga pada firman Allah Subhanahu wa taala fasalli lirabbika wanhar maka salatlah engkau untuk Rabbmu dan menyembelihlah, sembelihlah. Ya, di situ ada yang takdirnya wasalli li rabbika wanhar li rabbika. Sembelihlah untuk Rabbmu. Ya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga bentuknya perintah. Maka di situ terkandung makna ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ia sebut bahwasanya azabah itu adalah ibadah, zabah adalah peribadatan, salah satu bentuk peribadatan maka peribadatan ini diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita juga sudah bahas tentang az-zabhu li ghairillah penyembelihan kepada selain Allah itu terbagi menjadi dua sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Nusaimin rahimahullah penyembelihan kepada selain Allah yang merupakan ibadah ya dia takarrub kepada selain Allah ta'zim kepada selain Allah maka ini hukumnya syirik akbar karena menafikan atau memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya dan sarful ibadah li ghairillah syirkun akbar memalingkan ibadah ya kepada selain Allah ini adalah syirik akbar yang kedua adalah penyembelihan yang bukan dalam rangka ibadah ya seorang menyembelih misalnya untuk menjual dagingnya seorang menyembelih karena untuk ikramud duyuf memuliakan tamu seorang menyembelih untuk ya menikmati dagingnya sendiri misalnya dia masak dia makan ini perkara yang tidak tidak apa-apa asalkan sekali lagi ketika dia menyembelih ya dia menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala ketika dia menyembelih qala al-muallifu rahimahullahu taala an Ali ibni Abi Talib radhiyallahu anhu قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من لعن والديه ولعن الله من آوى محدثا ولعن الله من غير منار الأرض rawahu Muslim. Dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu Beliau berkata haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepadaku bi arba'i kalimat, empat kalimat. Ya, Kalau kalimat disebutkan dalam seperti ini, yang dimaksudkan adalah kalimat dengan makna kalimat dalam bahasa kita. Ya, kalimat dengan makna kalimat dalam bahasa kita, yaitu susunan kata-kata. Ya, cuman kalau dalam ilmu nahu, ya bagi yang pernah belajar atau yang sedang belajar ya bahwasanya al kalimah yaitu kalau di, diartikan dalam bahasa kita adalah kata. Kalau jumlah baru artinya adalah kalimat dalam bahasa kita. Tapi kalau kalimat, ya secara mutlak di dalam lughah itu maknanya jumlah atau kalimat dalam bahasa kita. Ya, seperti di sini. Rasulullah menyampaikan empat kalimat. Maksudnya adalah bukan empat kata, bukan, tapi empat kalimat. Ya kalimatul ikhlas la ilaha illallah. Ya, maksudnya jumlah. Ya, kalau dalam nahu. Taib. Di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan empat kalimat kepada Ali ibnu Abi Talib. Apa hubungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Ali ibnu Abi Talib? Randy. keponakan Rasulullah. Hah? Ali keponakan Rasulullah. Hah? Keponakan apa pamannya? Tenang, tenang. Biar yang ditanya yang menjawab. Iya, ya, biar yang ditanya menjawab, Pak. Nanti kalau antum ada pertanyaan khusus insya Allah. Hah? Apa Ali bin Abi Thalib pamannya Rasulullah. Abu Thalib Iya, pamannya Rasulullah. Baik, berarti sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, selain hubungan e, bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah sepupu Rasulullah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak siapa yang dinikahi dari anaknya Rasulullah nah. anak Rasulullah SAW yang perempuan ada empat Khadijah eh Khadijah Afan Zainab ya Ummu Kulsum, Ruqayyah sama Fatimah. Mana yang dari empat orang ini yang di dinikahi oleh Abu Talib? Baik, Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanta. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan empat kalimat kepada Ali bin Abi Thalib. Kalimat yang pertama, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat man dzabaha. Siapa yang menyembelih untuk selain Allah. Ya, dan ini syahid kita di dalam hadis. Poin kita dalam hadis ini yang berkaitan dengan bab adalah kalimat yang pertama ini. Allah Subhanahu wa taala melaknat siapa saja yang menyembelih untuk selain Allah. Laknat ya disebutkan oleh para ulama maknanya adalah at wal ibad an rahmatillah ya pengusiran dan penjauhan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala artinya seorang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dia terusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ya ini ya konsekuensi yang sangat berat Kenapa? Karena yang namanya makhluk yang namanya makhluk pasti membutuhkan rahmat Allah. Ya, pasti membutuhkan rahmat Allah. Siapa yang tidak membutuhkan rahmat Allah atau apa yang tidak membutuhkan rahmat Allah? Yang namanya makhluk itu pasti membutuhkan rahmat Allah. Ya. Manusia semuanya membutuhkan rahmat Allah. Baik yang mukmin ataupun yang kafir. Ya, orang kafir butuh makan atau tidak? Butuh makan, ya kan? Ketika mereka makan, itu dari rahmat siapa? Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka butuh sehat atau tidak? Butuh. Mereka butuh bernapas atau tidak? Butuh kan? Ya. Dan semua itu adalah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak butuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang itu terusir dan dijauhkan dari rahmat Allah, berarti itu sama saja dengan apa? Dengan kebinasaan dan kehancuran orang tersebut. Ini konsekuensinya sangat berat. Karena itu tidak sembarangan di dalam melaknat, ya, di dalam ajaran agama kita. Ya. Melaknat orang yang masih hidup pun itu tidak dilarang bahkan terhadap orang kafir sekalipun secara persen selama dia masih hidup. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah dia akan mati dalam keadaan kekufurannya atau dia siapa tahu dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita tidak tahu. Ya, beda kalau dia sudah mati jelas dalam keadaan kafir misalnya. Ya, atau dia uh, sudah dijelas dihukumi bahwasanya dia adalah kafir seperti syaitan Jelas. Memang sudah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang masih hidup secara persen tidak di, diperbolehkan. Ya, yang diperbolehkan apa? Sifat secara umum seperti dalam hadis ini. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Umum sifat. Ya. Nah ini. Kenapa? Karena tadi konsekuensinya sangat berat. Ya, at wal ibad an rahmatillah. Kemudian ketika laknat ini muncul dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada ihtimal sebenarnya sering kita bahas tapi nggak apa-apa kita bahas terus ya, seperti ini ihtimal yang pertama itu adalah khabar dari Rasulullah bahwasanya Allah melaknat orang yang sifatnya seperti ini ya melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua ini adalah doa. Doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ya. Nah, apapun itu, apakah itu khabar ataupun doa dari Rasulullah SAW sama-sama ini adalah perkara yang tidak baik, ancaman yang sangat keras bagi siapa yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, ketika Rasulullah SAW menyampaikan li ghairillah untuk selain Allah ya berarti umum ya mencakup seluruh siapa saja atau apa saja selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang menyembeli bahkan untuk nabi tidak boleh. Untuk malaikat tidak boleh. Untuk wali, untuk orang soleh tidak ada. Menyembeli ketika itu adalah ibadah sembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, sifatnya umum. Ya, dan di sini sebagaimana yang disebutkan bahwasanya ini adalah syahid dari hadis kita ya laknat kepada orang yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang kedua la'anallahu man la'ana walidai. Ya, semoga Allah atau Allah melaknat ya bisa diartikan semoga bisa diartikan ini. Karena kemungkinan tadi bisa sabar, bisa doa. Ya. Allah melaknat siapa saja yang melaknat kedua orang tuanya. Ya. Yaitu bapak atau ibunya. Ya. Loh, bagaimana bisa seorang itu melaknat kedua orang tuanya? Ya. Maka disebutkan maknanya Yasubbu abar rajuli fayasubbu abah wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Ya, dia mencela bapak orang lain, kemudian orang lain tersebut mencela bapaknya. Dia mencela bab ibu orang lain, kemudian orang lain tersebut mencela ibunya. Ya ini maknanya. Ya, Artinya ketika dikatakan ya, seorang yang melaknat kedua orang tuanya. Ya, dan disebutkan di sini oleh Syekh Utsaimin yang dimaksudkan melaknat kedua orang tuanya adalah mencela. Ya, mencela kedua orang tuanya. Ya, asab wa asyatam. Ya, celaan ya terhadap kedua orang tua. Tapi siapa sih yang mencela kedua orang tuanya? Ini kan Syekh Instagram. Sesuatu yang ya sangat e, aneh bagaimana seorang anak mencela kedua orang tuanya. Ya. Yang namanya anak ya seharusnya ya dia berbakti atau paling tidak kalau dia ini dia tidak tidak tidak sampai pada tingkatan dia berani mencela kedua orang tuanya. Ya. Walaupun ya kalau saat ini kita dapatkan bahkan yang lebih daripada sekedar mencela Ya. Tapi asalnya namanya seorang anak tidak akan mencela kedua bapaknya, kedua kedua orang tuanya. Baik. Lalu apa yang dimaksud? Dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dia mencela bapak orang lain, orang lain kembali mencela ya dirinya atau bapaknya. Dia mencela ibu orang lain, orang lain tersebut balik mencela ibunya. Ya. Dia dihukumi sebagai pencela kedua orang tuanya. Kenapa? Karena dia yang menyebabkan orang lain. Ya, dia sebab yang menyebabkan orang lain melaknat atau mencela kedua orang tuanya. Maka dia ya dihukumi sebagai pencela kedua orang tuanya. Ya. Ini hati-hati. Ya, dan ketika disebutkan yang seperti ini ya ada bentuk pelaknatan kepada pelaku suatu perkara ini menunjukkan perkara tersebut adalah ya minal kabair di antara dosa-dosa besar. Ya, dan jelas uququl walidain ya min, min akbaril kabair bahkan di antara dosa-dosa besar yang paling besar. Ya, sebagaimana ini disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Maukah kalian aku beritahukan ya dosa-dosa yang paling besar? Dia menyebutkan apa? Asyirku billah wa uququl walidain. Durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Sekarang bentuk durhaka yang seperti apa lagi kalau seorang itu mencela kedua orang tuanya? Ya. Ini kalau sebagai sebab saja. Bagaimana kalau dia langsung mencela misalnya? Dia tidak suka sama bapaknya, dia tidak suka sama ibunya. Kemudian dia celah habis-habisan. Masallallahu alaihi Ya, kedurhakaan seperti apa yang seperti ini. Kemudian yang ketiga, kalimat yang ketiga, la'anallahu man awa muhdisan. Semoga Allah Subhanahu wa taala atau Allah melaknat man awa ya ay dhammahu ilaihi wa hamahu ya yaitu dia melindunginya melindungi muhdisan muhdis muhdis ini ala wazan muf'il isim fa'il dari ahdasa yuhdithu ya ihdasan masdarnya al ihdas yashmalul ihdasa fid din kal bid'ai allati ahdatsahal jahmiyah wal mu'tazilah wa ghairuhum wal ihdas fil amr ay fi su'unil ummah kal jaraim wa shibhiha ya ini makna ihdas ya ihdas di sini melakukan suatu perkara perkara apa bisa maknanya ihdas fiddin ya ihdas dengan arti dia membuat suatu perkara baru dalam perkara agama mencakup ini secara umum. Sebab ini jelasannya saya menurut saya ini. Ya, sebagai seperti perkara-perkara bid'ah. Ya. Eh umur wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Ya, fa in taib, fa inna Eh, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari muhdatsatil umur, perkara-perkara yang baru, yaitu dalam perkara agama. Ya. Ya, kalau dalam khutbatul hajah Nasdaqal hadis kitabullah wa syarul hadis hadis Nabi wa, wa syarul umuri muhdatsatuha dan sejelek-jelek perkara adalah muhdatsatuha ya Tuhan yang diada-adakan ini satu makna dari ihdas ihdas fiddin yaitu membuat perkara baru dalam agama yang kita istilahkan dengan bid'ah ya kalau sudah disebut bid'ah banyak yang merasa nyindir dia sehingga langsung membenteng diri enggak enggak padahal kita ngomong dia dia aja yang merasa kalau dia yang merasa berarti ada apa-apanya Iya kan? Ya. Om kita harus bilang secara umum kok. membuat perkara-perkara baru dalam perkara agama. Bukan dalam perkara dunia, dalam perkara agama. Ini adalah bid'ah. Ya. Nanti muncul lagi. Oh enggak, bukan. Nah. Padahal kita ngomongin dia, kita ngomongin secara umum. Baik. Ini yang pertama, al-ihdasu fiddin, mencakup al-ihdasu fiddin. Melindungi orang berbuat bid'ah atau orang pel, uh, bukan uh, sekedar berbuat bid'ah sini, yang membuat bid'ah. Nah, ini bahaya. Ya, membela ya yang seperti ini. Ya. Ini termasuk yang diancam laknat dari Allah Subhanahu wa taala atau al-ihdas fil amr. Ini juga termasuk ihdas fil amr. Dia melakukan suatu perkara yang berkaitan dengan umat. Kal jaraim wa seperti kejahatan. Ya, seperti kejahatan. Ini ihdas namanya. Ya. Masuk dari mana ihdas? Ihdasu hadas ya melakukan suatu peristiwa peristiwa apa ini ah, jarak kejahatan ya kalau seorang yang eh, apa namanya familiar dengan penggunaan bahasa Arab ini paham seperti ini ya eh, hasal al hadas misalnya eh, fi fitorik apa maksudnya hasal al hadas fitorik ya terjadi hadas fitorik Oh, ada orang yang melakukan hadas kecil, hadas besar. Nah, ini ngaco. Ya. Oh, ada orang yang berbuat bid'ah di jalan. Bukan ini maksudnya, Bung. Hasal al hadas fitorik berarti terjadi kecelakaan. Ada peristiwa yang terjadi itu kecelakaan. Nah, ini penggunaan-penggunaan seperti ini harus paham. Begitu juga hadas menunjukkan peristiwa secara umum. Ya, man awal muhadisan ihdasil amr sebagaimana disebutkan oleh Syekh kal jaraim seperti kejahatan, kejahatan-kejahatan besar. Dia lindungi pelakunya. Ini terancam dengan laknat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau yang melindunginya saja terancam dengan laknat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan yang melakukannya secara langsung? La'anallahu yang keempat la'anallahu man ghayyara manaral ard. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala melaknat siapa yang mengubah manaral ard. Ya, kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan manarul ard. Ya. Manar di sini maksudnya adalah alamat, tanda, rambu. Rambu yang eh, menunjukkan sesuatu. Kala Asy-Syaikh bin Fauzan hafizahullah taala dalam al mulahas "Manarul ard hiya al-marasimul lati tufarriku baina milkika wa milki jarik." Ya. Manarul ard al-marasim itu tanda, tanda-tanda yang membedakan antara milikmu dan milik tetanggamu. Bahasa kita patok. Ya, patok tanah. Ya. Mengubah patok tanah. Ya. Wa taghyiruha yakunu bitaqdimiha au ta'khiruha. Bitak e, yakunu bitaqdimiha au ta'khiriha. Dan mengubahnya apakah dimajukan atau di ya mundurkan ya, majukan mundurkan yang mana majukan mundurkan ya, istilahnya dia ganti ya kalau punya dia berarti dia majukan sedikit nah ya kan ya hati-hati yang seperti ini ancamannya besar ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda manik tata ashibron minal ardi zulman tawakahu min sab'i aradin. Ya. Ini uh, disebutkan kalau dia saat bin Abi Waqqas kalau tidak salah radhiyallahu taala anhu terjadi khusumah, pertentangan dengan tetangganya. Ya, tentang batas tanah. Ya, tetangganya itu suka mengganti batas tanah. Maka ini disebutkan ancamannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, manik tatoa barang siapa yang iktatoa ya mengambil shibron satu jengkal saja ya minal ard dari tanah ya secara zulm secara zalim ya ini batas tanah misalnya dia tambahkan sejengkal berapa sih ya kalau sini lumayan ya ya 10 cm kali 20 meter berarti berapa itu kali 5 juta lumayan juga rupanya ya tapi ancamannya lihat ya tawaqahu min sada'in aradin ya dia akan dikalungkan kepadanya dari tujuh bumi ya mengambil hanya sejengkal saja Ya, hati-hati. Ya, sedikit, ah sedikit aja, sedikit jangan jangan lihat sedikitnya. Lihat bahwasanya itu adalah zulum kepada orang lain. Kezaliman kepada orang lain. Ya. Ancamannya itu. Ancaman yang berikutnya yang disebutkan dalam hadis ini, dia mal'un, terlaknat. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang oke okay lah kalau di kita mungkin mahal, ya. Tapi berapa sih istilahnya? Ya. Nggak nambah kaya yang seperti itu, bahkan ancamannya terlalu besar. Kadang juga nggak ikut menikmati, ya. Bikin masalah aja yang seperti itu. Tapi ya itu tadi karena orang biasanya serakah ya, serakah yang seperti ini. Ya, nah ini hati-hati. Ya hati-hati. Ya la'anallahu man ghayyara manaral ard. Ya, apa itu manarul manarul ard? Ai alamatuha wa marasimuha allati tuhaddid bainal jiran. Ya. Tanda ya yang membatasi antara tetangga dengan tetangga artinya batas tetangga mana tanahnya mana hati-hati ya jangan sampai kita gara-gara ya menginginkan keuntungan dunia yang tidak seberapa dan juga mungkin tidak kita nikmati tapi ya ancamannya sangatlah besar risikonya terlalu besar Taib. Syahid kita dalam hadis ini adalah kalimat yang pertama. Yaitu laknat terhadap seorang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa an Tariq bin Shihab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dakhala jannata rajulun fi dzubabin wa dakhala nara rajulun fi dzubabin dari Tariq bin Syihab dan Tariq bin Syihab ya kata saya Ibnu di sini anna Tariq bin Syihab ittafaqu ala annahu lam yasma' minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa Tariq bin Syihab para ulama bersepakat ahlul hadis bahwasanya beliau tidak mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktalafu fi suhbatihi wal aksarun ala annahu sahabi. Ya, dan mereka berbeda pendapat apakah beliau sahabat atau bukan. Ya. Dan kebanyakan berpendapat bahwasanya beliau adalah seorang sahabi. Ya, sahabat. Kalau dikatakan sahabi ya dan sahabi kulluhum odul mereka semuanya adalah adil. Dan mursalnya sahabi ya seorang sahabat yang tidak mendengar dari Rasulullah SAW mengatakan dari Rasulullah SAW ya yang sahih bahwasanya diterima karena mereka adil semua sahabat adil ini kaitannya dengan ilmu mustalah Taib. Ya. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad secara mauquf. Apa arti mauquf? Saib. Ustaz Mukni nih kita tanya nih. Apa arti mauquf? Nah, mustalah ini. Mauquf, hadisnya mauquf mauquf marfu lain lagi tidak sampai bukan tidak sampai pada sahabat justru kalau mauquf berarti sampainya hanya pada sahabat ya tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sebagian ulama merajihkan hadis ini mauquf kalau mauquf berarti dari perkataannya Tariq bin Sihab radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, al jannata rajulun fi dubab." Wa an nar rajulun fi dubab. Seorang itu masuk neraka dengan atau disebabkan oleh seekor lalat dan masuk surga eh kebalik. Masuk surga disebabkan oleh seekor lalat dan masuk neraka disebabkan oleh seekor lalat. Ya. Tahu kan lalat kan? Ya. Binatang kecil yang mengganggu ya. Yang sukanya hidup di tempat yang kotor, artinya binatang yang kalau bagi kita nggak ada harganya. Ya, suatu yang sangat remeh. Tapi suatu yang dianggap remeh ini ternyata bisa menjadi penyebab seorang itu masuk surga, penyebab seorang itu masuk neraka. Ya, karena itu ditanya, "Kaifa dzalika ya Rasulullah?" Bagaimana yang demikian itu Rasulullah? Bagaimana kok seekor lalat bisa menyebabkan seorang masuk neraka? Ya. Di saat yang lain dia bisa menyebabkan seorang masuk surga. Ya. Qala marra rajulani ala qaumin lahum sonamun. Ya, ada dua orang ya yang mereka ini melewati suatu kaum lewat jalan milik suatu kaum ya yang kaum tersebut memiliki berhala patung la yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an dan tidak ada seorang pun yang melewati jalan tersebut sampai ya yang melewati, melewati tersebut mempersembahkan, mengorbankan untuk patung tersebut itu sesuatu. Ya. Faqalu li ahadihima qarrib Maka mereka berkata kepada salah satunya qarrib Ya. Berkurbanlah Qala laisa indi syai'un uqarribuhu. Aku tidak memiliki suatu untuk ya aku berkurban. Qalu lahu qarrib walau dzubaban. Ya, berkurbanlah walaupun hanya dengan seekor lalat. Ya. Faqarraba dzubaban fakhallu sabilahu wa dafadakhala nar. Maka orang ini mengorbankan seekor lalat dan dibiarkan dia lewat ya dan dengan sebab itu dia masuk ke dalam neraka. Ya. Kenapa? Karena melakukan kesirikan dan ini sahihnya. Wa qalu lil akhar Ya. Kemudian mengatakan kepada yang lainnya karib berkorbanlah. Fakala ma kuntu li uqarriba li ahadin say'an dunallahi azza wa jalla. Fadarabu unuqahu fadakhala jannah. Maka orang ini berkata, aku tidak akan mengorbankan untuk ya, mengorbankan suatu apapun untuk selain Allah. Maka ya, dia dipenggal lehernya oleh kaum tersebut, kemudian dia masuk surga. Ya, Rawahu Ahmad. Ya. Nah, ya, di dalam kisah ini berarti ini ada dua orang. Ya. Ketika melewati suatu kaum Ternyata di situ harus ada syaratnya untuk melewati tersebut. Apa syaratnya? Syaratnya mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan mereka, yaitu patung tadi. Yang seorang mengatakan, aku tidak miliki apapun. Ya, ya pokoknya terserah. Bahkan engkau sembelih seekor eh, apa namanya lalat saja, Ya, sembelih karena artinya ya sudah lalat suatu artinya apa yang diharapkan di sini? Diharapkan bukan nilai bukan nilai barangnya bukan. Tapi fiilnya. Seorang itu mengagungkan Tuhan mereka. Itu yang diinginkan. Ya. Dalam keadaan yang dipersembahkan adalah seekor lalat. Lalu bagaimana kalau misalnya ada yang mengatakan, oh kan berarti orang ini terpaksa, bagaimana orang ini masuk neraka? Ya, padahal dia terpaksa. Ya, ada berapa jawaban? Pertama, ada yang menjawab bahwasanya awalnya dia terpaksa, tapi akhirnya dia ya kena, dia menerima. Ya sudahlah. Nah ini bahaya. Begitu juga sebenarnya kalau yang memperhatikan kisah ini, ini tidak ada ancaman. Ya. Tidak ada ancaman kalau kamu tidak nyembeli atau berkorban untuk patung ini kamu akan dibunuh. Enggak ada disebutkan dalam hadis ini. Ya. Kalau tidak bisa lewat di situ ya sudah lewat jalan lain. Iya kan? Terus kenapa harus dia menyembahkan, mempersembahkan lalat itu? Ya, begitu juga disebutkan bahwasanya orang yang mengatakan orang yang kedua yang mengatakan ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wajal bukan dia dibunuh bukan karena sebab dia tidak maunya ya kalau dia sudah tidak mau aku tidak mau selesai dia lewat jalan yang lain seperti kita sebutkan tadi ya tapi di situ ada bentuk celaan ketika dia mengatakan bahwasanya aku tidak akan menyembelih untuk selain Allah, ini ada bentuk celaan terhadap apa yang mereka lakukan. Itu yang menyebabkan dia dibunuh. Ya. Ketika dia menegaskan apa yang menjadi akidahnya, ya. Itu ada bentuk penyalahan terhadap akidah kaum tersebut. Yang ini yang membuat mereka marah. Ya. Sehingga dengan sebab itu mereka akhirnya membunuh ya laki-laki tersebut. Ya. Nah, sahihnya di sini adalah kisah yang pertama tadi. Bagaimana ya akibat seorang itu melakukan penyembelihan kepada selain Allah Ya, dan yang sekali lagi yang dilihat bukan nilai barangnya, tapi ketika dia melakukan itu adalah untuk selain Allah. Ada bentuk pengagungan terhadap selain Allah. Ya, inilah yang dihukumi. Ketika dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mati di atas dosanya yang masih tersisa tersebut, ya, maka dia tidak diampuni dan akhirnya dia masuk ke dalam neraka wal iyadu billah. Wallah taala alam saya kita dari e, pembahasan matanya ter, ya tinggal kita masuk kepada al-masail yang berkaitan dengan bab ini. Naqtafilahuna subhanahu wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.